Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu ala Nabi Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim Kebadu Hadirin hadirat sekalian Rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alasannya baru berapa hari saya ngomong di sini tanggal 7 kalau nggak salah ini kemarin tanggal 9 juga uh, Telkomsel bikin acara korporat di Grand Milia lagi sekarang lagi jadi dua hari sekali Telkomsel ceramah nggak tahu Telkomsel kenapa kagak bosen ngeliatin saya jangan sering-sering undang saya stok ceramah habis Hotel lima Nabi Allah Subhanahu Wa Taala di setiap tempat yang saya baru datang dan jemaah mundar itu orang pada nyinyir mata ini Ustaz kenapa Bobby namanya dan memang desainnya nggak ada Pak Bu saya kasih tahu kepada anda bahwa orang tua saya nggak pernah ngedesain ini anak jadi Ustaz nggak ada cerita karena orang tua saya bahkan dari kakek moyang saya nggak ada yang pendidikan agama nggak ada apalagi pesantren saya ini bersaudara dan anda tahu nama anak-anak ayah saya itu aneh-aneh mengenali Islam Islam anak pertama Ruli anak kedua Raymond anak ketiga Denny anak keempat Bobby kelima baru udah agak tobat Ahmad enam Putri yang tujuh Errol paling lagi jadi subhanallah nggak ada desain sama sekali ngedidik anak ini jadi Ustaz kan uh, background pendidikan agama orang tua ya muslim mukmin biasa standar dan eh, kami selalu jual di Limatum karena kebanyakan eh, anak ini orang tua saya tujuh orang ini era tahun sekian lah beliau punya kami anak-anaknya ngurusin anak banyak udah mulai susah lagi orang zaman sekarang makin susah jadi anaknya dikit jadi hotel lima mesti Allah maka orang tua saya selalu tahun kalau nggak ada sekolah negeri nggak usah sekolah kalau nggak ada kuliah negeri nggak usah kuliah dan ini anak anak nakal SMP negeri lulus dengan nilai pas-pasan dan ketar ketir bisa masuk SMA negeri apa enggak hari itu saya terima nilai pas-pasan takut tak sekali saya dan orang tua saya tahu kita sholat maghrib berjamaah sekeluarga pada sholat maghrib assalamualaikum assalamualaikum bukan zikir ayah saya dia balik badan dia ngomong begini ingin mempermalukan saya di hadapan keluarga bos nilai segini sekolah SMA mana yang mau terima kamu oh subhanallah nggak ada di pikiran saya tiba-tiba langsung saya ngomong itu kalimat yang merubah hidup anda tahu ada kadang-kadang Allah kasih hanya satu kalimat tapi itu merubah hidup dari mulut saya tiba-tiba saya ngomong gini mau masuk pesantren pak oh subhanallah kata pesantren era tahun 80-an yang terima Allah adalah sesuatu yang jorok, ketinggalan zaman, nggak keren. Maka subhanallah, itu semua pada nengok ke saya, anggota keluarga. Dan saat itu masih ingat saya seorang abang saya ngomong gini, ha? Pesantren? Jadi tukang tahlil lu kok. Terima Nabi Allah Subhanahu Wa Taala itu kalimat itu memicu saya dan semua orang yang hanya ada satu mata yang berbinar-binar itu adalah mata ayah saya dia girang benar nggak dengar saya pengen masuk pesantren Besok paginya dia bilang mau masuk pesantren mana kok dia kira saya udah browsing kemana-mana nggak tahu saya ngomong ayo sudah besok dia nggak kerja dia anterin saya ke beberapa pesantren anda tahu ini anak boro-boro tafsir boro-boro hadis boro-boro fikih saya baca Quran ini nggak bisa Di ke beberapa pesantren baru Rahman Senopati Yesus Quran, Makmun Ola nggak lulus baru Najah Ulu Jami Ola nggak lulus Baru ngajak Cipining, tolak, nggak lulus. Terus banyak lagi pesantren terakhir saya terdampar di hasil kiat kedoya. Oh, karena saat itu lagi semangat-semangatnya Kiai, Kiai Nur Iskandar SU pengen uh, dapatkan jumlah santri yang banyak, alhamdulillah bisa nyelip satu nih anak bodoh. Datang hotel iman, nakalnya luar biasa. Dan anak laki kalau kakak nakal, nggak keren. Pokoknya aku nyesel dah kalau kakak nakal pergi. Yang terima di Allah, uh, boro-boro tuh semua materi-materi santri saya masuk kelas 4 artinya ayat satu aliyah itu kelas 4 dan kelas 4 itu udah baca huruf gundul kitab kuning dan bahasa Arab sudah dijamin pasti bisa dan ada yang terlima ini hari-hari pertama ospek kalau asidikiyah prima saya tapi cuma hanya cuma sekedar ospeknya doang ini gak lulus lagi, lempar lagi ke Almagubi. Oh, pokoknya sengsara luar biasa. Dan ini kalau lima bagi Allah, saya mau gimana Allah kasih Al-Quran sama saya. Hari-hari itu, saya ingat baru dua hari di pesantren Asidikia. Subhanallah, semua gambaran pesantren benar-benar saya lihat. Jorok, kumuh, eh, serba antri, makan antri, kamar mandi antri, jemuran hilang, sendalnya tuh pokoknya lengkap deh saya stres saya semua eh, dari sejak lahir sampai umur 15 tahun semuanya disiapin orang tua ini dicoba paksa untuk mandiri terima-terima ya Nabi Allah saya ingat setengah jam kira-kira menjelang maghrib itu sirine bunyi kencang sekali sebagai tanda semua santri setengah jam sebelum maghrib harus hadir kumpul di masjid dan jangan lupa bawa Al-Quran maka subhanallah karena saya santri baru saya ikutan ikut rombongan masuk ke dalam masjid duduk seperti anda semuanya begini dalam ruangan yang besar yang disebut masjid maka kemudian seorang santri senior berdiri dan mengatakan kita akan baca surat Al-Waqi'ah kita akan baca surat Al-Mulk Al-Waqi'ah ini manfaatnya adalah untuk memperlancar rezeki kita mengasamahkan jasakan ini sebelum maghrib agar orang tua kita semuanya dilancarkan rezekinya. Enggak nunggak FPP. Maka yang kelima mulai deh karena dikasih tahu tuh surah Al-Waqiah, surah al mul Al-Waqiah itu surah 56 jumlah ayatnya 96. Surah al mul surah 67 jumlah ayatnya 30. 6 tambah 30 126 ayat akan dibaca secara rame-rame hanya dalam hitungan belasan menit. Ini belum juga mulai saya sudah komentar, bisa apa kagak? Maka subhanallah begitu dibilangin, yuk kita mulai surah waqiah. Maka subhanallah saya pegang Al-Quran saya, saya cari-cari dalam daftar isinya, nggak ketemu-temu pak. ulang balik, ulang balik, nggak ketemu-temu. Mulai stres saya, enggak, hidup ini enggak akrab sama Al-Quran, 15 tahun usia sedar itu, Mau subhanallah ngeliat saya panik, cari-cari gak ketemu-temu, maka seorang anak yang saya yakin kira-kira usianya tiga tahun di bawah saya, maka melihat saya nih, dia ini anak sebutan namanya Ahmad, baru kelas 2 sanawiyah, artinya baru setahun di pesantren itu. Tapi meski setahun, udah akrab, al-waqiah setiap sore, al-mur setiap sore. Maka melihat saya kepanik dari begitu, dia bukan pak saya, kak, sini saya bantu. Subhanallah, saya senyum, dapat bangunan itu saya kasih. Masya Allah hanya dalam hitungan detik, dua surat udah ketemu, dia tandain, dia bilang ini kan berwakiah, ini surat al-muluk. Saya bilang makasih ya, saya senang benar dibantuin sama anak kecil. Maka kemudian mulai dibaca, dipimpin sama imam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا Terima ya Allah bacaan kayak gitu Karti nikmat Saya enggak enggak buru-buru Dan ada yang dalam rahmat Allah saya ikuti dari satu ayat ke ayat yang lain subhanallah mulut ini nggak bisa bergerak kenapa? karena mata aja nggak bisa ngejar Baru kita mau wakatul apa yang ngejar ayat pertama, itu imam dilompat lagi ayat kedua. Setiap kali saya yang ngikutin lagi, enggak kena kejar, enggak kena kejar. Maka subhanallah wa iman mulai stres saya. Begitu saya stres, mata saya nggak mampu ngikutin bacaan Al-Quran itu, maka kemudian saya lihatin, saya nggak jadi baca, saya cuma liatin aja. Saya bilang, ya Allah, kenapa saya nggak bisa baca? Maka ya iman bagi Allah, maka dalam frustrasi itu, saya pernah saya ngeliatin di setiap ruangan, sudut-sudut ruangan. Maka kemudian saya nengok anak sebelah yang tadi nolongin saya, Ahmad. Itu Al-Quran ditaruh di sini sama dia. Di pangku, di silanya. Seperti nggak ngeliat, seolah-olah nyaris hafal, dia ngikutin dengan suara yang bagus, mahraj luar biasa, tajwid yang subhanallah buat ukuran saya dahsyatnya nanti. Usianya mungkin cuma 11-12 tahun, tapi subhanallah dia baca sambil begini Dan begitu saya nengok ke arah dia Maka kemudian dia melihat mata saya Dan subhanallah saya merasa malu Karena dia itu mengucap seperti apa Ini menurut saya nggak bergerak Maka kemudian saya ini lagi pura-pura tunduk Ada tadi waktu lima Bagi Allah baca terus sekali surah Al-Qiyah itu 96 ayat Gak berasa Baru air mata netes Saya bilang ya Allah sebelah saya ini tiga tahun barangkali usianya di bawah saya tapi dia lancar bacanya bagus aku ya Allah udah 15 tahun baca kalau kalamu saja aku nggak mampu maka kemudian ada itu maka jatuh beberapa yang pada saya dan Musaf Al-Quran dan saya bilang pada Allah ya Allah rupanya 15 tahun aku gunakan percuma sia-sia aku baca kalau kalamu saja nggak bisa tolong ya Allah jadikan mantapkan, ajakkan hatiku dalam urusan dakwah di jalan. Oh itu rupanya momentum hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Anda terima terima, ini barangkali yang terjadi. Anda mungkin melihat saudara Anda tadinya non Muslim, dia pindah ke dalam Islam hanya dalam hitungan minggu, hanya dalam hitungan bulan atau tahun. Subhanallah, itu appearance penampilannya lebih jauh lebih soleh dari kita hafalan Al-Qur'annya lebih banyak dari kita dan banyak yang kemarin baru mu'alaf sekarang sudah jadi mubalik dan ini rupanya ini anugerah Allah dalam sebuah konsep manajemen namanya the power of kepepet tahu nggak the power of kepepet saya baru 15 tahun nah, iya. sementara udah tiga tahun ngejar ketertinggalan Al-Quran, tafsir, hadis, masyarakat, segala macam. Anda tahu yang terima rahmat Allah karena saya kepepet, saya terlambat, maka saya terlambat mabuk ya, cilanda, kalau oh, terima rahmat Allah. Kalau jam 9 malam itu sering bunyi untuk memberitahukan anak-anak untuk tidur dan semua santri tidur, maka itu hewan Guru, bagian keamanan, dan para santri kalau melihat masih ada ruangan kelas yang nyala sampai jam 2 malam, semuanya pasti tahu, itu pasti kopi karena kita yang terhormat bagi Allah Subhanahu Wa Taala oh begitu mencari ketertinggalan tapi alhamdulillah Allah buka Allah buka hingga akhirnya ikut terima bagi Allah Subhanahu Wa Taala hmm. setiap semester selama semester pesantren bapak saya orang tua murid lain pasti bosan karena bapak saya naik panggung dua kali setiap semester pasti karena Allah kasih saya juara umum pesantren saya juara umum nah, kalian the power of perspective 15 tahun terima 15 tahun nggak bisa baca Quran and that's the money. membuang umur mudah-mudahan untuk semuanya nggak ngikutin saya mudah-mudahan sudah bisa baca Quran amin Hadirin sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Dalam training tahun ini memori menghafal Al-Qur'an semua tersenyum. uh, Hati Sanggarwati, Cici Tegal, Santi dan banyak lagi artis lain bikin buat sendiri dari sejak Februari tahu Ustaz kita pengen ikutan tapi kalau kita bermu orang-orang lain malu Ustaz nah memang kita mau bego on kata mereka semua Quran ini nggak bisa tapi Alhamdulillah mereka ikuti seharian sampai jam uh, maghrib nggak mau pulang karena subhanallah hanya dalam tempo 8 jam mereka langsung bisa baca Quran kita surat hafal semua wasiat ya, ribut makna pulang balik lagi kenapa dan emon rasakan nikmatnya interaksi sama Al-Quran itu dan nikmat seperti Allah agar pada kamu pulang mulai cerita pengalaman masing-masing dan berarti mungkin Ustaz menjawab Ramadan kayak begini jadi ingat nih sahabat saya kenapa oh Masya Allah sahabat ini itu asal pengajian semangat itu lebih semangat daripada kita-kita dan ini usianya ke 50 tahunan Ustaz kemana-mana kita ngaji dia ikut kadang dia lebih dulu kadang-kadang dia ingin jadi kita untuk datang ngaji Lalu subhanallah karena sudah akrab dekat dalam macam pernah dia nelfon ke saya dia ngomong gini Rati uh, eh, makanya saya malu deh sama ustazah sama ustaz-ustaz yang ngajar kenapa udah 50 tahun begini baca Quran aja gak bisa kalau tidak disuruh pasti saya jadi ganjelan orang-orang terkesel sama saya kata sahabat jadi saya kayaknya udah nggak mau ngaji lagi deh. Eh, kenapa Pak? Ya sudahlah, pokoknya pokoknya saya udah begitu aja. Enggak, enggak, Rati nggak sehat. Ada Rati, Rati ngomong gini, Mbak, gini aja, kalau kamu nggak bisa baca Al-Quran Arabnya, baca aja terjemahnya Pak. Bukan Rati, terjemahnya kata Rati. Mbak pahami, Mbak amalin, insya Allah pahalanya banyak, kata Rati. Ini membesarkan hati teman yang lagi melangsor, lagi rendah diri. Ini orang terima, berarti Allah Subhanahu Wa Taala pernah cerita, saya pengen potong, saya ngomong gitu. Eh, jangan begitu, Allah saya pengen ngomong gitu. Karena anda tahu orang ya, terima, orang yang pintar baca Al-Quran, al-mahir bil Quran, ma'as-safar bil orang yang lancar baca Al-Quran, Nanti di surga Allah muliakan didampingi oleh para malaikat-malaikat pencatat wahyu. Walladhi yaqra'ul Qur'an wa yata'atta fi wa huwa 'alaihi syad Orang yang baca Al-Quran dia terbata-bata Berat rasa dia meneruskan baca Al-Quran Tapi dia pengen terus baca Al-Quran Falau ajron, anak tahu orang yang terbata-bata ini berapa pahalanya? Karena Rasulullah double dibandingkan orang yang lancar baca, baca Al-Quran Hari ini saya pengen sampai hari sini Tapi tadi meneruskan ceritanya Dia ngomong begitu Udah mbak, baca terjemahnya saja Amalkan, insya Allah itu banyak kebaikannya Kalau rupanya dia terima Ustaz, kalau ditutup dan selang beberapa minggu kemudian maka kita hadir dalam penutupan pengajian Ramadan menjelang Ramadan maka begitu dia turun dari mobil, dia lihat saya, dia lari-lari, dia panggil-panggil. Hati-hati, kata sahabat saya hati, ini. Maka subhanallah wa ta'ala bagi Allah, dia peluk saya, kata Rati. Dengan begitu nikmat, dia ngomong begini, terima kasih Rati atas etismu. Saya sudah Alhamdulillah hatam Al-Quran, kata dia. Dengan gila. Dan hati bingung, bahasanya baru beberapa minggu yang lalu, Rati nggak dengar nggak bisa baca Quran. Oh, sekarang udah lancar mbak, kata Rati kepada sahabatnya. Iya Rati, aku baca Quran seperti cara yang kamu ajari. Aku baca terjemahnya dari Al-Fatihah sampai Anas. Ada nggak pernah kalian pernah atau Quran dengan cara itu? Hmm? Yo, begitu dengar, saya kata, eh, subhanallah, ada orang kayak begini baca Al-Quran terjemahnya dari Al-Fatihah sampai Anas. Cara yang jarang sekali dilakukan oleh manusia kebanyakan. Ternyata yang terima bagi Allah Subhanahu Wa Taala rasa girang itu, rasa bangga itu, bahagia itu, itu mereka dalam hati sahabat hati hingga hati itu Allah bagi itu pahalanya. Hingga hati itu girang senang Subhanallah sehingga wajahnya itu serangi Ustaz masih Allah itu bercahaya girang senang dan saya ikut senang. Kita bubaran dan itu kali tanya saya ketemu sama dia. Sebab dua hari setelah itu Pagi-pagi saya mendapatkan kabar, saya nangis luar biasa karena keluarga yang memberitahu sahabat saya yang saya banggakan itu dia sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala dalam Ramadan. Quran. Dan itu cahaya langit, cahaya bumi. Abu Zar kata kepada Rasulullah, "Ya Rasul, ausini." Wahai Rasul, lihat sih, bermanfaat untuk diri. Maka, eh, sahabat, anda dengerin puasa Rasul Pak Abu Zar Rasul mengatakan alaika bitilawatil Quran fa innahu nurun laka fid dunya wa nurun laka fis sama. Baca Al-Qur'an Abu Zar karena baca Al-Qur'an itu akan menjadi cahaya hidupmu di dunia, cahaya hidupmu di akhirat. Ayo. Harapkan diri sama Al-Quran mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah percaya. Lo terima Nabi Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> eh, hari Sabtu tanggal 6 kemarin saya BG training kali kuantum memori juga di sebuah bank syariah direkturnya ya, sambut dan ini inspirasi bagi saya luar biasa saya merinding Ustaz hari-hari ini kenapa Allah Subhanahu wa taala kain jogrokin saya dengan Al-Qur'an karena saya udah posisi pelatihan ini dan kemarin ada karyawan karyawan kami mati Ustaz meninggal saya sebagai pimpinan hadir bertaziah dan subhanallah beliau nggak cuma hadir nggak cuma doain dia duduk lama karena dia pengen nyolati dia pengen ngantar sampai kubur karena pahala takziah sampai kuburan itu akan dapat dua kirat kata Rasulullah para sahabat nanya apa itu kirat kirat itu pahala yang besar seperti besarnya jabat kubur berjual maka ditungguin subhanallah Ustaz waktu lagi mandiin ini karyawan kita diri mengelilingi ngasihin itu tiba-tiba saya mendengar sebuah gol yang buat saya merinding ini orang-orang kampung yang hadir ibu-ibu majlis taklim orang-orang masjid semua yang hadir Begitu saya berdiri di depan mayat untuk ikut mandiin, tiba-tiba kemudian terdengar taus. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Ini direktur bank syariah ini tahu ini sunnah. Apaan di pasar kagak ada sunnahnya mandiin mayat tapi dibaca Al-Quran. Tapi ya sudah ikut aja. Barangkali orang-orang pengen hadiah pahala dari baca Al-Quran buat si mayat. Anda tahu Ustaz yang dibaca apa katanya ini dia sambutan di jemaah baca Ar-Rahman Allamal Quran Khalaqal insan Allamahul bayan Saya ikutan Ustaz Dari ayat 1 sampai ayat 4 minimal Subhanallah Begitu diterusin ayat 5 dan seterusnya Maka lisan saya keluar saya hadir saat itu dengan pakaian kantor, pakai dasi, pakai kendaraan kantor, dia simek. Datangnya itu diistimewakan, subhanallah yang terima, hal secara intelektual, pergaulan, jabatan, sosialita, Allah saya barangkali adalah yang terbaik antara mereka yang hadir. Tapi begitu saya membaca surah Ar-Rahman, saya kuasa meneruskan Ustaz, lu berhenti ucapan dari mulut saya. Tapi saya merindih, bukan karena menyaksikan karena saya yang meninggal, tapi saya nggak dengar kur itu. Mereka orang-orang kampung, mereka orang yang biasa duduk masjid, mereka hafal tanpa baca Al-Quran surat al rahman tuntas hingga 78 ayat. Subhanallah, saya kemudian berpegang dalam hati. Oh, semua yang saya dapatkan ini, ia membanggakan. Tapi enggak, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala enggak ada apa-apanya. Karena enggak tahu Siapa yang terbaik kata Rasulullah? Khairukum man ta'allamal quran wa 'allama. Manusia yang terbaik di antara kalian wahai umatku adalah orang yang mau terus belajar Quran dan mau mengajarkan mengamalkannya. Maka saya bilang, Saya tahu posisi derajat saya di hadapan Allah jauh di bawah mereka. Karena saya hanya bisa melantunkan sampai empat ayat, mereka bisa menuntaskan hingga 28 ayat. Hotel oh, iman bagi Allah Subhanahu wa taala. Yuk interaksi dengan Al-Qur'an. Cahaya langit dan bumi. Hotel oh, iman bagi Allah Subhanahu wa taala. Anda ingin menjadi orang yang tahu dengerin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yaduna kitab Allah wa yatadarusuna. Enggak ada sekelompok manusia. Mereka kumpul di sebuah masjid rumah-rumah Allah mereka membaca Al-Quran wayatadarusunahu dan mereka mempelajari mereka baca dan kemudian memahami maknanya mereka tadarus mereka menghafalkan dari kata Rasulullah pahalanya empat mudah Allah kasih kita mulazama bisa akrabkan Al-Quran mempelajari di masjid kata Rasulullah illa nazal alaihi musakina pasti mereka akan mendapatkan ketentraman hidup Islam nggak pernah ngejarkan, nggak pernah ngejamin anda jadi orang kaya nggak ada jaminan tapi yang Islam janjikan ini sakinah ketenangan hidup boleh jadi makan cuma pakai tempe tapi nikmat jauh lebih hebat daripada makan steak boleh jadi nggak punya uang tapi banyak amal yang bisa dikerjakan dibandingkan orang yang hartawan sakinah waras umur rahmah yang kedua hidup mereka senantiasa ada dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang ketiga, umur umul malaika, malaikat berebut melindungi ini orang. Yang keempat, nih, yang dahsyat. Wa dzakarallahu fi man inda Allah akan sebut nama masing-masing. Yang mempelajari Al-Qur'an di masjid baca, mempelajari, mentadaburi, menghafalkannya, maka kata Rasulullah, Allah di atas al-sana akan menyebut nama kita masing-masing di hadapan para malaikat-malaikat yang mulia. Lihat, hambaku sedang berkumpul di rumahku membaca firmanku dan aku bangga terhadap mereka orang terima lebih Allah Subhanahu wa taala yuk jadi manusia kebangga. fa inna lillahi ahlain fid dunia Bahilah bahwa Allah punya keluarga di dunia orang-orang pada bingung manhum ya Rasulullah ahlullah siapa itu wahai Rasul keluarganya Allah maka Rasul mengatakan ahlul Quran dengan Allah adalah mereka yang akrab sama Al-Quran. Mereka adalah ahlullahi wa khafatu. Mereka adalah keluarga Allah dan mereka adalah orang-orang spesial milik Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, tuh terasi sama Al-Qur'an. Hingga bagaimana ceritanya Al-Qur'an itu bisa membuat Anda yang lagi sempit bisa lemah. Anda yang lagi sakit bisa sembuh. Anda yang lagi sedih bisa hilang. Anda yang kasar hatinya bisa lembut. Dan itu interaksi yang dahsyat dalam Al-Quran. Ubay bis Watakmat bagi Allah. Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah peperangan dia ditugaskan untuk menjaga satu pos. Bersiap-siap sebelum perang mulai. Bersiap-siap datangnya para musuh. Ubay bin bisa satu pos dengan Amr bin Maka karena ngantuk saya jaga dia kata Amal saya tidur dulu ya istirahat ya kamu jaga terkoda apa apa mungkin saya kata Amr kepada Ubay anda tahu yang kelima tapi Allah Subhanahu Wa Taala ini jadi para sahabat Rasul kalau begadang kagak main gaple nggak main kartu ngapain mereka tuh yang mulai bukan di sholat dengan sholat yang panjang bacaan yang nikmat ada tadi di lima Nabi ya Allah lagi baca Al-Quran sampai sesenggukan, air mata netes, nikmat luar biasa. Udah kalau kamu kan sama apapun juga, rasa takut hilang, rasa cemas enggak ada. Oh tiba-tiba rupanya ada musuh yang ngintai. Untuk menaklukkan kan pos-pos itu harus ditundukkan dulu supaya nyerah. Maka lihat nih ada satu penjaga lagi sholat di panah, kenapa kena Teriak enggak, dia berhenti, dicabut, terusin lagi bacaan Al-Quran. Orang selanjutnya semter cabut lagi, terusin bacaan Al-Quran. Maka hingga berapa panah, udah gak kuat hingga kelima, jatuh tuh, karena darahnya udah banyak berengalir. Begitu jatuh, dia pegang tuh Amr bin Yasir. Bangun, bangun. Anda tahu terima berarti Allah, maka melihat berdarah-darah langsung. Amr bin Yasir ngasih tahu kepada sahabat-sahabat lain, kita lakukan musuh yang datang. Alhamdulillah selesai dan terima rahmat Allah maka Amr bin nanya giliran kepada Ubay bin Yasir kenapa kamu nungguin sampai berdarah-darah kalau ngasih selesai? saya anda tahu kan karena Ubay bin Yasir aku nggak mau memutus bacaan Al-Quran karena terlalu indah Allah oh, subhanallah yang terima rahmat Allah karena saking indahnya nggak bisa nggak bisa diputus dan itu yang terima rahmat Allah subhanahu wa sahabat demikian nasihatnya interaksi sama Al-Quran hingga kalau baca Al-Quran pendek oh, mereka kesel kalau umat zaman sekarang ada orang baca Al-Quran panjang pada kesel coba eh, ya saya jadi imam bacaan panjang dikit aja nggak terus pengajarin pada <coughs> gitu semua pada batuk-batuk padahal awalnya pada nggak batuk jadi kalau terima nanti Allah Subhanahu Wa Taala yuk interaksi sama Al-Quran nah hadirin nanti Allah Subhanahu Wa Taala akawanannya mudah-mudahan mumpung di bulan Ramadan syahr Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin al huda wal furqan ini bulan di mana Allah pertama kali nurunin nurin Al-Qur'an yang mulia di saat yang mulia, di malam yang mulia, di bulan yang mulia. Allah turunkan Al-Qur'an dan mudah-mudahan momentum ini Anda terus pakai dan untuk seterusnya agar kita makin akrab sama Al-Qur'an. Berapa susah minimal baca Al-Quran sehari? itu apa? pernah sama Rasulullah SAW. Dia nanya, Wahai Rasul, berapa banyak Al-Quran yang dibaca oleh seorang Muslim? Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, atamkan Al-Quran setiap 30 hari sekali. Maksudnya, sebulan sekali, atam Quran minimal. Maka kemudian Ibnu Abbas dikasih tahu begitu, bukan kayak kita, ya masuk setiap bulan, enggak. Malah nantangin, kata Ibnu Abbas, ya Rasul, saya bisa tuh lebih dari itu ya sudah kalau begitu setiap 20 hari sekali hatamnya maka kemudian Ibn Abbas mengatakan dakni astanti bisyabati biarin Rasul saya masih muda saya masih kuat izinkan saya lebih dari itu ya sudah 10 hari sekali kamu hatam berarti dalam sebulan berapa kali hatam? tiga kali maka dia mengatakan enggak Rasul saya masih mampu oh udah lima kali setiap lima hari sekali kamu hatam jadi berarti enam kali hatam masih tetap melontar anak makin melontar mengatakan ya Rasul saya masih mampu lebih dari itu maka Rasul mengatakan ya sudah kalau begitu setiap tiga hari sekali kamu hatam al jadi kalau tiga hari sekali berperintah sepuluh kali hatam dalam sebulan Ngotot lima Mahdi Allah masih tetap ngotot anak karena dia sudah membiasakan satu hari satu kali hatam maka dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya lebih mampu, mampu lebih dari itu. Maka mereka kata lima, Nabi Allah Rasul mengatakan tidak lima belas. Tidak ada orang yang baca Al-Quran cepat dari itu sambil mengerti maknanya. Jadi baca Al-Quran dengan pemaknaan yang terima dari Allah Subhanahu Wa Taala minimal sebulan sekali kata, maksimal sebulan sepuluh kali kata. Jadi insya Allah mudah-mudahan antum semuanya bulan Ramadan ini sepuluh kali hatam jadinya. Amin. Baik, itu demikian pengantar dari saya. Silakan kalau ada pertanyaan dan jawab. Silakan saudara-saudaraku ada yang bertanya. Kalau saya Ustaz, bagaimana? Oh ya, baik Ustaz, bukannya dalam hadis pun ada dikatakan bahwa empat golongan orang utama yang salah satu dimudahkan kan oleh surga itu adalah orang membaca Al-Quran. Ya. Itu maknanya apa surga Ustaz? Dia gimana Al-Quran nggak nggak uh, surga nggak kangen sama Al-Quran? Anda tahu terima jaminan saya kalau Anda menghafal Al-Quran, Anda akan memiliki hidup 180 derajat ngarah ke surga ini mulut nggak bisa dikontrol yang asal keluar pers keluar al lagi Al-Quran lagi ternyata yang kelima seperti Allah Subhanahu Wa Taala eh, kenapa saya bikin metode menghafal Quran semudah tersenyum nah ini sudah jadi dadi mau balik bisa tahu dan di Mesir tempat saya belajar itu nggak ada dapat asri nggak ada sertifikat untuk jadi dadi kecuali hatam sudah hafal Al-Quran secara kami secara sempurna subhanallah sementara saya pernah berjus sifat kalimat Nabi Allah subhanahu wa ta'ala jalani hidup setiap hari begini menghadapi umat membaca ayat Al-Quran tapi saya nggak hafal maka kemudian saya doa doa sama Allah subhanahu wa ta'ala pernah di depan Ka'bah saya doa minta ya Allah jadikan hamba bisa apa buat dengan cara yang mudah dan cara ini bisa saya praktikkan sebanyak banyak orang uh, nggak ada doa yang dijawab pasti dijawab sama Allah dan saya baru ngerti beberapa bulan setelah itu kata ya lima Allah nggak tahu gimana tiba-tiba Allah kasih itu rasa itu hijab berdua itu bukan ke saya dulu ke istri saya ke anak-anak saya istri saya fakultas hukum jadi bukan pendidikan agama tapi dia dengan semangat sekali setiap subuh setiap maghrib sama menjelang tidur anak-anak satu-satu dipaku dibacain surat lima kali contoh misalnya anak saya lagi ngapus surat Allah baca surat Allah lima kali oh rupanya pola ini terima baca setiap subuh maghrib sama menjelang tidur lima kali lima kali anak nggak usah apa anak nggak usah baca meski dia nggak bisa ngerti baca Al-Quran tapi subhanallah begitu selama seminggu dibacain pasti anak itu sudah apa, sudah pas jadi anak saya semuanya empat empat empatnya ngapal Quran sama umi seperti dijaga itu sama Allah Subhanahu Wa Taala nah, itu mereka ngapal Quran maka saya berdoa kalau mulai ngapal Quran lagi setiap hari buat terima rahmati Allah Subhanahu wa taala dan Anda tahu yang terima rahmati Allah nih saya kasih tahu hidup Anda berubah 180 derajat menuju surga. Karena karena saya membalik bukan karyawan, hidupnya bebas, apalagi kalau pagi, maka olahraga kami tertinggal keluarga. Kami panggil pelatih. Saya, istri saya, dua anak saya yang sudah cukup umur, kami saya dan anak saya kedua Hamzah namanya sudah selesai latihan ini gelar umiknya sama anak saya pertama Munas tapi ngos-ngosan habis dikerjain sama pelatih maka kemudian saya balik ke kursi saya ngeliatin mereka lagi latihan saya duduk di belakang Hamzah di depan sambil saya minum di hotel lima seperti Allah jadi perhatiin di lapangan badminton dalam kondisi nafas tersengat-sengat maka kemudian Hamzah langsung ngoceh bersama ida guru واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود ini sudah dua karena itu bukan masjid bukan majlis taklim lapangan pak badminton dan saya pakai bibit saya rekam subhanallah saya takjub luar biasa saya bilang terus terus baik terima kasih ya Allah yuk anda nggak berbuat Gimana Allah tega mengazab hambanya yang nggak sengaja aja keluarnya gimana? Allah. Gimana kalau mereka serius? Pakai ya, ada mau jadi penghafal Quran nggak Ya Allah udah setengah jam lebih ceramah nggak ada yang mau. Mau jadi penghafal Quran? Angkat tangan, lihat. Oh, subhanallah. Baik, baik, baik. Tanggal 17, Agustus insya Allah saya akan bikin hafal Quran surat al rahman 78 ayat dalam satu hari. Ada mau nggak kira-kira hafal surat al rahman Ya, maka nanti hadir menerima kepada Allah hafalkan surat al rahman Ustaz, itu mah hari itu saya kumpul dengan keluarga. Eh, satu hari di jalan Allah, satu hari di jalan Allah hingga nanti di hari kiamat Anda akan bangga ketika Allah tanya apa dari kalam di engkau sudah Maka yuk ajak keluarga kita segala macam hafalkan surat Ar-Rahman itu ya nah, kemudian silakan ada lagi ada lagi nggak ada baik sekarang saya kasih kesempatan ke antum kasih kesempatan ke antum saya kasih tahu ya bahwa Rasulullah SAW mengatakan man qara al-Qur'an wa amila bima fi wa ridahu tajan min nur yaumil siapa yang baca Quran dan kemudian mengamalkannya kalau kita baca Quran sendiri pahalanya sangat satu huruf sepuluh. tapi kalau kita baca kemudian kita mengamalkannya nih Al-Basallahu walidahu tajat min nur qiyah. Allah nanti di hari kiamat akan kasih orang tuanya mahkota yang cahayanya lebih dahsyat daripada cahaya matahari dunia para sahabat kaget mereka bertanya ya Rasul itu pahala bagi orang tua yang anak baca Al-Quran. Iya, kata Rasulullah. Terus, begitu pasal ngomong terus, Rasulullah kembali tanya, kalau baru balik. Kalian kaget kan? Gak dengar pahalanya? Orang tuanya dapat kayak begitu. Lalu bagaimana pahala anak yang baca? Lalu terima berarti Allah Subhanahu Wa Taala nggak ada bacaan yang lebih dalam Al-Quran. Maka yuk, kalau anda punya anak, anda punya cucu, yuk langsung Anami mereka untuk jadi penghafal Al-Quran. Oh, udah jaminan saya penghafal Al-Quran, jenius udah jaminan saya. Kalau anda nggak percaya sama kalam Allah, anda nggak percaya sama hadis Rasulullah, nih menjamin saya. Orang yang hafal Quran jenius. Maka oh harus Al-Quran itu bukan cita-cita, Al-Quran itu kebutuhan kita semua. Jadi hafalkan Al-Quran dulu, baru yang lain-lain. Karena Rasulullah SAW baca nggak bisa, nulis nggak bisa, tapi ini. Metode Rasul Baca, nulis, kelompok Ini disebut wantu Rasul ngapal dulu Jadi begitu sudah hafal, berut semuanya dalam Mari kota iman Kalau misalnya anda Belum sempat berkotak Anak anda, anda masih mikir-mikir Maka ini ikutan Ikutan untuk membesarkan anak-anak yang menghafal Al-Quran Kira-kira mau nggak? Mau nggak? Baik sekarang, banyak sekali Tempat-tempat hadis Quran anak-anak kecil, dua apa dikumpulkan oleh kiai-kiai, ulama-ulama, ustaz-ustaz untuk mereka bisa hafal Quran. Kalau anda nggak bisa jihad dengan diri anda, maka jihad dengan harta anda. Maka saya ajak anda semuanya, yuk kita kumpulkan sedekah kita. Ini pak kita buat anak-anak hafal Quran. Mudah-mudahan setiap guru, setiap ayat, setiap kalimat dari Al-Quran mereka baca, Allah sampaikan pahala buat kita. Siap? أعوذ بالله من الشيطان له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أ- أيهم أحسن عملا Cukup, cukup. Baik, Hotel Imam Mati Allah, Jazakallah, Dafir. Dafir ini dari Baitul Quran, Depok, bimbingan Ustaz Dr. Mus Abdul Karim. Dan banyak di sana. anak santrinya berapa banyak? Santrinya kurang lebih ada du 150 itu yang yang aitam. Anak yang dewasa sekitar 50-an. 200 termasuk Dedi ya. Baik. Hotel lima Nabi Allah Subhanahu wa taala. Boleh minta mic-nya? Uh, ini surat yang dibacakan Taufik harus adalah surat kafir Surah Al-Kahfi uh, eh, belasan tahun yang lalu baru dua tahun pesantren saya pulang dan kemudian saya bawa Majmu Syarif di depan ayah dan ayah kebetulan lagi kedatangan datu dari kampung ngobrol sama datu kemudian saya turun dari tangga saya bilang oh tolong simak saya kasih Majmu Syarif itu kepada ayah dan saya baca surah Al-Kahfi dari ayat 1 sampai selesai 110 ayat Waktu ta'ala rahmati Allah Subhanahu wa taala kita tahu jadi bersaudara. Ini anak keempat. Dan saat itu ayah yang mengerti agama dia mungkin Pak Kadu saya Pak anak saya sesungguhnya adalah Bobby anak saya sesungguhnya adalah Bobby dengan bangga saya katakan itu kepada jantung saya padahal dia manusia sama cahaya cahaya bagi anda dunia dan akhirat mari jadi pengapal Al-Quran ya Allah bangga dan saat ini bakal belum nanti dia tidak boleh satupun makhluk di hadapan Allah berbicara. Semuanya dia lalu hanya orang yang hafal Quran disuruh ngomong yuqalu li sahibil Quran ikra waraqa waratil kama turatilu fid dunia bacalah Al-Quran dan naiklah terus ke surga hingga derajatmu nanti ditentukan tingginya di surga pada akhir ayat yang kau baca padahal dalam surah An-Naba Allah bilang la yatakallamuna illa man azina lahu rahman semua makhluk nggak boleh ngomong diam kata Allah maksud itu hanya ahli Quran yang mereka mengatakan ikra wa kawaratil naik baca baca ayat yang pernah kau baca dulu seperti kau baca di dunia maka pada akhir ayat yang kau baca itulah posisimu di surga nanti Allah karena tahu salah satu yang akan memberi syafaat nanti di hari kiamat adalah Al-Quran buat para hafalnya Al-Baqarah, Ali Imran, dan banyak surat-surat lain semuanya nanti perba nyari orang-orang yang menghafal mereka. Ayo, apa lagi alasan anda menubi kamu menghafal Quran? Usia sudah tua? Enggak, Rasul usia 40 tahun dan para sahabat baru mulai menghafal Quran hingga berapa? Usia Rasul menjelang 63 tahun. Jadi Allah Ta'ala seperti Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yuk, hafalkan Quran, Anda mulia Cahaya Allah dunia dan akhirat Insya Allah ayat menghafal Quran gitu uh, <clears throat> mungkin bagi saya dan mungkin sebagian orang juga sebagai karyawan yang mungkin waktunya terbatas tapi juga saya ingin membaca juga gitu nah yang yang apa ya yang lebih diutamakan seperti apa sih gitu apakah memang menghafal dulu kemudian membacanya misalnya dikurangi ataukah membaca tetap dengan misalnya sehari satu juz dan juga menghafal gitu iya. dan kiat-kiat bagi kita gitu, sebagai karyawan waktu-waktu yang kira-kira itu di, di kapan gitu. itu aja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau boleh jawabnya dengan cerita saya mau cerita mungkin kalau awal-awal anda kenal saya beberapa tahun yang lalu badan saya nggak segede ini jadi tipis kurus ini dia jadi konsekuensi jadi ustadz jadi di mana mana dikasih makan enak daripada jadi melar penyakit banyak hingga karena makan dengan kekontrol eh, saya dikasih obat sakit sakit itu karena LDL saya tiga kali lipat lebih trigliseridnya yang batas maksimal 150 saya 550 hari empat kali lipat hingga saya gue yang luar biasa kalau dalam saya mau jomplang saya pergi ke banyak rumah sakit termasuk terakhir ke RSCM ke seorang profesor enggak nggak dia apa baru ngecek darah aja kemudian profesor ngomong gini ini memakan rusak kali gitu jadi belum di scan belum macam-macam gitu makanan ya udah terus gimana Prof oh, saya ngomong ah, harus ini rusak nggak boleh makan ini nggak boleh makan itu ini itu nggak boleh disebutin semuanya hingga insya Allah yang kita makan setiap hari semuanya gak boleh lalu apa Prof saya bilang yang saya makan Ustadz makannya buah sayur aja ya gitu karena saya sakit ya udah saya terima deh oke oke gitu saya bilang gitu maka masih dalam kondisi sakit-sakit itu kenapa nggak bisa dibentuk Ini akhirnya ada sebuah keluarga kaya raya di radio dalam mengundang saya dari pagi hingga acara selesai jam setengah 12 masih setengah jam lagi menjelang zuhur bingung mau ngapain tuan ya, ngomong gitu Ustaz kita makan dulu aja yuk ya udah yuk maka kemudian saya dipersilahkan, Maka kemudian kalau saya berdiri, tadi kan pengajian rahasia begini seperti kita semua nih. Maka begitu saya berdiri, saya lihat ada orang yang paling tua di antara mereka. Maka saya samperin, saya kami tangannya, yuk pak saya, makan dulu. Maka begitu sampai di meja, saya ambil piring lebih dulu, maka saya kasih piring, Enggak usah dulu katanya. Enggak, urusan makan sama orang tua dulu saya ngomong dulu. Maka datang hotel lima, itu kakek ngambil semuanya. Enggak ada yang dilewatin nasi, lauk rumah semua diambil. Sayur, buah, semuanya diambil. Sementara saya nasi lewat, lauk lewat, semuanya lewat, buah sama saya dong di ujung saya ambil. Nah kan karena kami ada orang pertanian yang selesai ngambil makanan, begitu duduk saya sengaja deketin dia. Saya duduk sebelahnya, maka begitu saya duduk, Masya Allah, ini kakek-kakek munjung betul tuh. Makanan sementara saya seperempat piring juga gak ada. Kemudian saya sambil duduk, saya pegang pahanya. Saya ngomong subhanallah. Belum ada pantang ya Pak, di saya. Muda tapi pantangan banyak banget. Ini orang tua nggak ada pantang. Nggak ada pantang ya Pak. Alhamdulillah Ustaz sehat. Ngomong sehat sambil ngelirik-lirik saya. Gede Terus karena ini anak penyakitan, anak modern yang penyakitan, saya nanya, emangnya bapak umurnya berapa? ditanya begitu dia ngerti kali dia nantekin saya coba usah tebak umur saya berapa saya tebak mirip Rasul 63 Pak salah Ustaz 65 salah Ustaz 67 salah Ustaz eh berapa saya bilang maka kemudian dia nyengir ke saya sekepek pengen ngeledek saya dia copot pecinya rambut hitam demi Allah enggak ada umpan kalau anda nggak dekat kepala saya anda bakal melihat umpan banyak benar kanan kiri depan belakang Subhanallah nilai besar rambut saya nggak bismil. Dia coba kacamatanya, ini kacamata nggak minus nggak plus Ustaz. Terus apa yang tadi pakai? Ini untuk ngatasin supaya stroke matahari, supaya nggak siloan. Oh, jadi berapa Pak umurnya? Dia nyanyian. Ada lewat lima, dia ngomong gini, 83 tahun. Sakit luar biasa ini rambut nggak ada putihnya semuanya hitam. Ini anak modern yang penyakitan nanya apa rahasianya Pak? Saya nanya gitu. Apa jawabannya? Baca Quran, Ustaz. Baca Quran? Iya. Awet muda. Eh. Gimana cara baca Quran? Dia balik nanya ke saya. Ustaz baca Quran gak kan? Iya pak pak Berapa kali? Kata dia Dalam sehari sekali minimal Pada subuh saya baca Quran Dan kadang-kadang malah taklim Di masjid saya ngomong begitu oh subhanallah dia dengerin terus dia ngomong lagi nambah ngeledek lagi dia ngomong gini saya hina banget dia ngomong gini kalau gitu Ustaz makannya lebih banyak tuh daripada baca Quran Orang kakek ampun Itu kakek di forum ngomong itu. Emang eh, apa urusannya Pak? Baca Quran bisa jadi sehat dan lebih banyak dari makan Iya Ustaz, baca Qurannya harus lebih banyak dari makannya Kenapa emang saya ngomong gitu? Nih Ustaz, guru saya di Sumatera Barat sampai sekarang masih hidup. Usianya 97 tahun. Beliau kemana-mana masih nyetir mobil sendiri. Bayangin, bayangin. Orang saya Masya Allah begitu kaget. 90 juta yang dari iya. Terus apa rahasianya? Ah, rahasianya Ustaz, guru itu yang ngajarin ke saya. Beliau sederhana, simpel orang kampung itu ngajarin saya perbanyak baca dari kanan ke kiri daripada kiri ke kanan. Paham nggak? Ya. Oh, subhanallah. pantas. Sering betul kita kalau melihat orang itu stop yang kanan ke kiri. Hmm? Orang stroke kanan men, mati kanan. Kenapa? Karena otaknya yang sering dipakai kanannya, eh kirinya. Kenapa ikut terima? Selalu di semua muanya itu yang dibaca segala macam kiri ini karena nggak seimbang hotel iman pola otak nih hotel lima seperti Allah Subhanahu Wa Taala dengan badan kita itu berbalik kalau kita kanan di otak kita kiri karena kiri ini selalu dipakai maka overload di hotel lima maka stroke banyak penyakitnya migrain vertigo dan lain-lain Oh subhanallah, itu kejadian beberapa bulan setelah itu saya syuting di Mekah, di Madinah Kameramen saya, kameramen Nasional Geografi, begitu selesai umroh, dia ngadain Ka'bah sambil begini, duduk tuh di pelataran Ka'bah sambil begini. Subhanallah, Subhanallah, kameramen. Nah, Apa Ustaz? Saya ngomong begitu. Masya Allah Ustaz, saya kuliah di IKC, saya kerja orang luar negeri segala macam. Saya baru tahu yang diajarin sama guru-guru saya di dosen di IKC. Kenapa? Dulu kata guru-guru apa namanya kalau istilah kamera apa sih namanya sinematografi kalau anda ngepen kalau istilah pen kamera ini anda kenal ya kenal ngepen tuh nyapu gini set gitu. jalan kayak Jimmy jimmy segala macem kalau anda ngepen jangan dari kiri ke kanan itu merusak insting manusia kalau bahasa kita fitrah coba deh sekarang perbanyak ngepen dari kanan kiri Cek. pasti orang suka dan saya baru ngerti Ustaz, rupanya oh itu dahsyat. Jadi melihat putaran tawak, melihat putaran sakti segala macam. Dan rupanya itu memang menyehatkan. terkumpul tuh, kejadian sama tadi itu Baca dari kanan ke kiri. Anda baca servis Kami turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab agar kalian menjadi orang yang pintar berakal Kenapa sih? Bukan pakai bahasa kanji, kenapa nggak bahasa Latin? Allah bilang bahasa Arab agar kalian pinter berangkat. Nah, sekarang kota kanan, pakai ya, kota kanan. Kain kota kanannya alhamdulillah masih pada utuh. Jadi nanya itu, berapa kali Ustaz sehari? Ah, lebih banyak dari makan gitu ya. Simpel itu, itu ilmu sederhana tapi mahal harganya. Lebih banyak dari makan. Jadi kalau bisa setiap sholat quran ini insya Allah sehat surat 18 surat 17 ayat 82 wa nunazzilu minal qur'an ma huwa syifa wa rahmatun lil mu'minin kami turunkan ayat Al-Qur'an sebagai obat penyembuh penawar dari semua penyakit dengan Al-Qur'an insya Allah dia Nah, Al-Fatihah. Alhamdulillah ya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Manur Rahim Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد Allahumma ya Allah muliakan hidup kami dengan Al-Quran Basahi lidah kami ya Allah dengan bacaan Al-Quran Hidupkan dan matikan kami dengan Al-Quran Jadikan dia menjadi pendamping kami Teman setia kami dalam alam dunia Dalam gelapnya kubur Dalam paniknya hari kiamat dan dalam menyeberangi sirat dan selamatkan kami ya Allah hingga datang ke pintu surga ya Allah dengan Al-Quran Allah ya Allah jadikan Al-Quran sebagai rahmat bagi kami sebagai petunjuk hidup menjadi imam cahaya dunia dan akhirat Allahumma ya Allah muliakan diri kami anak keturunan kami untuk menjadi ahli Quran mereka menghafal Al-Quran kalau ya Allah Jauhkan kami dari siksa dan murkamu ya Allah Dan bahagiakan kami ya